wala quwata illa billah amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu jam sekalian rahimani wa rahimakumullah Insyaallah kita <clears throat> kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab fikih Asmaul Husna upaya untuk memahami setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tuntutan seorang hamba dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan akan menambah kecintaannya kepada Allah Ta'ala menambah rasa takutnya kepada Allah Ta'ala dan rasa harapnya kepada Allah Ta'ala Pagi ini kita sekalian masuk pada pembahasan Di antara nama Allah adalah Al-Qarib Al-Mujib Al-Qarib zat yang maha dekat Al-Mujib zat yang mengabulkan berbagai permintaan dua nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib dan Al-Mujib di antaranya tercantum di dalam surat Hud ayat 61 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ila thamuda akhahum salihan dan kepada kaum thamud Allah mengutus ke tengah-tengah mereka saudara mereka yaitu Saleh para nabi Bapak sekalian adalah orang-orang yang telah dikenal oleh kaumnya dari kecil bukan orang asing yang datang tiba-tiba jadi nabi tapi nabi itu dia orang yang dikenal oleh kaumnya dari semenjak kecil sehingga dikatakan akhahum saudara mereka itu Nabiullah Saleh. Terus sekalian, kalau ulama itu ada yang mantan-mantan orang yang nakal, badung, mungkin malah sebelumnya perampok. Itu kalau ulama ada yang backgroundnya itu begituan, macam-macam. Tapi kalau Nabi nggak ada. Nabi dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala dari awal, dari kecil mereka tahu persis sepak terjangnya track recordnya dari kecil dari awal seperti diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang Quraisy sangat mengenal beliau dari semenjak kecilnya di mana saja bagaimana sangat mengetahui sehingga mereka tidak bisa mencela dari sisi akhlak. Allah persiapkan para nabi ada orang-orang yang mereka memiliki akhlak yang terbaik sehingga tidak ada alasan tidak ada celah mereka untuk mencela para nabi dari sisi akhlak sehingga permusuhan para nabi dengan kaumnya rata-rata semuanya berkaitan dengan dakwah tauhid. Ajakan untuk totalitas hanya beribadah kepada Allah taala dan meninggalkan agama kakek moyang mereka yang syirik. Adapun kalau agama kakek moyang mereka adalah tauhid, maka itulah yang diwarisi dan dijaga diuri-uri dipelihara ini seandainya warisan kakek moyang kita adalah agama tauhid. Seperti Nabiullah Yusuf mengatakan, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim." Aku ikuti agama kakek moyangku yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub yang mereka itu tidak menyekutukan Allah sama sekali. Yang penting cara di sini. Adapun kalau warisan kakek moyang itu adalah kesyirikan mau diungkap dengan istilah apapun warisan leluhur, budaya kakek moyang atau apapun mau dinamai dengan nama apapun syirik tetap syirik dan seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak boleh dia ikut-ikutan terlibat di dalam kesyirikan mau dinamai apapun. Dia mau pejabat, mau rakyat, dia punya tugas yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawabannya lah kepada Allah taala. Sehingga tidak boleh alasan apapun membuat dia ikut dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ya tentu kita harus paham apa itu hakikat perbuatan syirik karena kita adalah muslimin yang sudah bersyahadat biar kita tahu karena ketidaktahuan kita sering sekali menjerumuskan ke dalam perbuatan yang kita khawatirkan sehingga para ulama mengatakan araftu asyarra la lishar walakin litauqih Aku mengenal keburukan itu bukan untuk melakukan keburukan tapi untuk menghindar, menjaga diri agar tidak terjerumus dari kebatan dalam keburukan tersebut. Karena barang siapa yang dia tidak mengenal keburukan, niscaya dia akan terjerumus dalam keburukan tadi. Sadar atau tidak sadar. Qala berkata Nabiullah Saleh Ya qaumi butullaha malakum min ilahin ghairu Berkata Nabi Allah Saleh Wai kaumku Sembahlah Allah Yang tidak ada sembahan buat kalian Selain Allah Ta'ala Tidak ada sembahan yang hak Buat kalian selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ucapan Nabi Saleh Ya qawmi ibutullaha ma lakum min ilain ghairu. Mas kalian, ucapan seperti ini persis seperti ini diucapkan semua para Nabi Allah alaihissalam kepada kaumnya seperti ketika Allah menyebutkan kisah-kisah dakwah dalam surat Al-A'raf bagaimana Nabiullah Nuh bagaimana Nabiullah Hud Nabiullah Saleh Nabiullah Shu'aib dan seterusnya ucapan mereka yang Allah sebutkan diantaranya adalah ya qaumi butullaha malakum min ilahin ghairu wa qaumku sembahlah Allah yang tidak ada sembah yang sebenarnya selain Allah taala karena memang hanya Allah yang memiliki rububiyah dan hanya Allah yang memiliki kesempurnaan sifat huwa ansha'akum minal ardi Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah wasta'marakum fiha dan Allah menjadikan kalian pemakmur di muka bumi ini fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi maka beristighfarlah kepada Allah kemudian bertaubatlah kepada Allah taala Mas kalian, perintah beribadah kepada Allah dan perintah beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah ini mengisyaratkan kepada kita sehebat dan sesempurna apapun seorang dia mewujudkan ubudiahnya kepada Allah pasti saja ada kekurangan-kekurangannya atau bahkan dia terpeleset dalam berbagai macam penyimpangan penyimpangan atau kemaksiatan kepada Allah taala. Telah menjadi perwatakan anak Adam itu kullu bani Adam hatta setiap anak Adam itu pasti sering melakukan kesalahan. Dia sadar atau tidak sadar Anak Adam itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan Banyak melakukan kekurangan-kekurangan Dalam penghambaannya kepada Allah Ta'ala Walaupun sudah punya niat sesempurna mungkin Yang ngapunten mas kalian Kita ini dipanggil adhan tapi mboten gage-gage mangkat mulat mulet mulat mulet mubang mubeng mubang mubeng niku kira-kira kelebihan apa kekurangan ya kekurangan penjeningan jeluk putrani le kurang mangkat-mangkat waduh asar sebel ini menunjukkan kita sadari bahwa kita ini banyak sekali kekurangan-kekurangan. Waktu kita salat mestinya yang dituntut itu khusyuk 100%. Dari awal takbir sampai akhir salam kita itu yang dituntut khusyuk 100%. Tapi panjenengan kita semuanya sakit biji piamba kita niku khusyuke pinten persen. Niki termasuk kekurangan. Taksirat. Sehingga kita ketah menyadari ah, hal-hal yang seperti ini yang tidak kita sadari apalagi yang kita sadari merupakan bentuk penyimpangan dari agama kita kemaksiatan dalam tulisan kita, hati kita, perbuatan kita, maka mesti kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita manusia terbaik yang sudah dipuji oleh Allah langsung dari atas langit tentang akhlaknya yang terbaik hamba yang paling sempurna penghambaannya. Toh Nabi satu hari tidak kurang beristighfar dalam seharinya itu tidak kurang dari 70 kali sampai 100 kali. Dan Allah perintahkan bertaubat Istighfar dikadukkan dengan taubat Istighfar lebih banyak kepada ungkapan-ungkapan lesan Dan taubat adalah perbuatan Yang bagaimana dia senantiasa rujuk kepada Allah kembali kepada Allah taala. Yang rukun taubat itu satu dia menyesal menyesali tentang perbuatan yang telah rukun taubat yang pertama adalah ikhlas. Dia bertobatnya itu semata-mata karena Allah taala. Sama-sama perbuat perbuatannya sama, doirnya sama, tapi ada yang taubatnya ikhlas, ada yang taubatnya itu ya ini bukan karena Allah taala. Yang satu berhenti ngerokok, kenapa sih? Kemarin sudah diperiksa paru-parunya bolong. Sehingga khawatir tambah babrah-babrah, demi kesehatan dia berhenti ngerokok niki angsalipun namung demi kesehatan tapi kalau taubatan nasuha dia berangkatnya dari ini madarat dilarang oleh Allah dan Allah SWT syariatnya demikian sehingga dia merasa melakukan kesalahan kemudian dia kembali kepada Allah beristighfar bertaubat nah, ini yang memiliki kebaikan ini yang namanya taubatnya niatnya dari tumbuh dari keikhlasan sehingga bukan karena sekedar kesehatan, bukan karena dunia, bukan karena ingin diangkat jadi pegawai, bukan karena mau kawin, bukan karena segala macamnya itu, tapi yang mendorongnya, motivatornya, motivasinya itu adalah semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya antara mukmin dengan non mukmin. Dan ini yang membedakan orang mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan pahala. Memang bisa perbuatannya sama, dohirnya sama, tapi motivasinya berbeda. Asoin sinilah Bapak sekalian Setiap niat kita itu Dasarnya pasti ilmu Karena orang Kalau tidak berilmu Tidak akan bisa menghadirkan niat Orang tahu-tahu sholat dua rakaat Sholat apa itu? Bu, Pokoknya aku sholat Karena nggak tahu ilmunya tapi kalau dia punya ilmu, oh ini salat akil masjid, oh ini salat qobliyah, oh ini salat ba'diyah, oh ini salat ya ini dia bisa menyebutkan karena punya ilmunya. Dan amal itu dinilai berkaitan dengan niatnya. Oleh karena itulah Bapak sekalian, para ulama mengatakan an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu adalah perdagangannya para ulama. Kenapa? Orang yang punya ilmu bisa menumpuk-numpuk niat dalam satu perbuatan. Bisa menghadirkan banyak niat dalam perbuatan dalam satu perbuatan dan itu akan menghasilkan pahala sesuai dengan banyaknya niat yang dia kumpulkan. Inna rabbi qaribum mujibun Sesungguhnya Rabbu qaribun dekat Allah subhanahu wa ta'ala dekat bersama dengan Allah zatnya di atas arsh kedekatan itu wonten kali ya ini kedekatan yang am dan kedekatan yang khas kedekatan yang umum dan kedekatan yang khusus kedeta, kedekatan yang umum Allah yaitu meliputi semua para hamba dalam hal rububiyahnya yakni ilmunya, kekuasaannya, pendengarannya, penglihatannya semua para hamba dalam liputan pendengaran, penglihatan Allah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedekatan secara umum sehingga tidak ada orang yang bisa keluar dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan yang khusus dekatnya hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, para wali-wali Allah yang Allah sangat mendengarkan doanya, Allah akan mengabulkan doanya. Allah Swt dalam senantiasa menjaga hambanya yang saleh, yang bertakwa. Ini kedekatan yang khas. Sehingga Allah zatnya di atas aras Ar-Rahmanu stawa 'alal arsh bersama itu Allah SWT memiliki kedekatan dengan para hamba dengan makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau penjaringan bilang betul-betul saya sangat dekat dengan istri saya. Itu maksudnya istrinya itu nempel kelet terus tang budi pundi no, beripun. Istrinya bisa di rumah tetapi dia betul-betul hatinya sangat dekat. Ibaratnya lengket dengan orang yang sangat dia cintai. Niki kedekatan diantaranya dengan makna seperti itu. Wa <coughs> ah mujibun Allah dat yang mujib yang mengabulkan permintaan-permintaan kepada permintaan-permintaan para hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walam yarid al-mujib fi ghairi hadzal mawdhi. Ah, nama Allah Al-Mujib tidak ada lagi kecuali dalam ayat yang satu itu aja. Nama Allah Al-Mujib hanya tercantum dalam surat Hud ayat 61. Wa ammal qarib. Adapun nama Allah Al-Qarib maka telah ada faqad warada fi mawdhi'aini ada di dalam dua tempat yang lainnya dari ayat Al-Qur'an di antaranya dalam ayat Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun kalau hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang diriku Fa qaribun sesungguhnya aku dekat. Mas kalian, <coughs> Allah dalam ayat setiap mengungkapkan yas'alunaka anil khamri yas'alunaka anil ahillah yas'alunaka anil mahil mereka bertanya kepada Nabi ya Muhammad tentang khamr tentang bulan, tentang haid dan yang lainnya Allah katakan kul kul kul katakannya Muhammad katakannya Muhammad katakannya Muhammad dengan wasilah Rasulullah SAW. tapi ketika Allah katakan Allah eh, dan ayat ini wa idza salaka ani ibadi anni kalau ada orang bertanya kepadaku Allah tidak pakai kul para ulama menjelaskan ini memberikan isyarat kepada kita sekalian bahwa berdoa kepada Allah itu langsung tanpa perantara. Berdoa kepada Allah itu langsung tanpa perantara. Tidak ada Allah tidak mengadakan syariat mengangkat perantara dari kalangan para makhluk dan mengangkat perantara dari kalangan para makhluk dalam mendekatkan diri kepada Allah, Bapak sekalian, ini adalah hakikat perbuatan syiriknya orang-orang musyrikin Quraisy. Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami, kata orang Quraisy, tidaklah melakukan penyembahan kepada sesembahan-sesembahan kami kecuali semata-mata hanya dalam rangka mendekatkan diri menjadi wasilah perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya sehingga mereka menyembah Allah tapi dengan perantaraan para makhluk yang mereka sembah ini statusnya bukan karena yang mereka sembah ini menciptakan, menghidupkan, mematikan punya langit dan bumi enggak tapi dia yakini ini orang-orang saleh yang dekat dengan Allah lalu dia angkat jadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ngeten iki adalah hakikat perbuatan syiriknya orang musyrikin Quraisy teng mriki dan ini yang sesungguhnya banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka menjadikan yaitu arwahnya para wali yang dia anggap wali dekat dengan Allah mereka jadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah niki persis perbuatannya musyrikin Quraisy yang menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah taala sehingga mereka itu menyembah sesembahan-sembahan mereka Lata, Uzza, Manat itu bukan karena keyakinannya Lata Uzza Manat itu menciptakan langit dan bumi, memiliki langit dan bumi, tapi keyakinannya ini adalah menjadi perantara yang bisa mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Kalau ada orang muslim yang kalau ada orang melakukan seperti ini kepada kubur-kuburnya para wali, sesungguhnya ini adalah hakikat syiriknya orang-orang musyrikin Quraisy. Maka Syekhul Islam menerangkan di sana ada perantara yang kalau kita ingkari, kita menjadi kafir, dan ada perantara yang kalau kita adakan kita menjadi kafir. Adapun perantara yang kalau kita ingkari menjadi kafir adalah rasul. Rasul itu perantara antara Allah dengan kita dalam menyampaikan risalah sehingga kita wajib mengimani Rasulullah, Rasul Allah yang menjadi perantara untuk sampainya risalah kepada kita. Mengingkari Rasul yang Allah jadikan sebagai duta untuk menyampaikan risalah, perantara kepada kita menyampaikan risalah, maka ini perbuatan kekafiran. Adapun perantara yang kalau kita adakan menjadi kafir adalah mengadakan perantara dari kalangan makhluk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah perintahkan wabtagu ilaihil wasilah carilah wasilah mendekat kepada Allah taala. Maka wasilah di sini bukan wasilah makhluk tapi berwasilahlah di antaranya dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Berwasilahlah dengan amal-amal saleh anda Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan boleh berwasilah dengan doanya orang saleh yang masih hidup Ini sekalian berkaitan masalah perantara Kalau ada orang yang bertanya pada engkau ya Muhammad tentang aku Fa ini qaribun aku dekat Allah dekat. Uji budak watadai idadaan. Dekatnya Allah itu maknanya Allah mendengar doa-doa mereka sehingga Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, doa itu pasti dikabulkan. Doa itu pasti dikabulkan. Sehingga Kata Umar bin Khattab, "La ahmilu hammal ijabah." Yang menjadi bebanku itu bukanlah terkabulnya doa. Walakin ahmilu hammad doa. Tapi yang menjadi beban buatku itu adalah kerentak untuk berdoa. Karena apabila seorang itu dia berdoa, Pengkabulan doa itu pasti. Pengkabulan doa itu pasti. Nah kalian, sehingga bagaimana seorang dia itu punya kerentak untuk berdoa. Bapak Ibu, doa itu selain kebutuhan kita karena kita miskin sehingga kita membutuhkan segala-galanya dan kita mintanya kepada Allah taala karena Allah yang yang punya segala-galanya, doa itu sendiri adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah dengan makna orang yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lepas nanti itu dikabulkan atau tidak dikabulkan berdoanya sendiri kepada Allah itu sudah merupakan bentuk ibadah yang mendatangkan pahala tersendiri. Dan Allah sangat senang sekali jika hamba ini betul-betul merengek dan banyak meminta kepada Allah Ta'ala. Bedanya kita dengan Allah itu kalau kita ini dimintai, sering dimintai, tambah senang atau tambah sebel. Ya rata-rata kita ini semakin orang banyak minta kepada kita, ya sebel. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bahkan kalau hamba tidak meminta kepada Allah, Allah murka. Malam yas'alillah yakhdab alaih. Barang siapa yang dia tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka dengan orang tersebut karena menunjukkan orang ini sombong sombong, merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi, Mas sekalian, pengkabulan doa itu disuruh ada syarat-syaratnya. Maka Allah katakan fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun maka sambutlah seruan-seruanku sambutlah seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kalian kepadaku agar kalian menjadi orang yang terbimbing lurus. Setiap doa pasti dikabulkan dan di antara syarat doa dikabulkan adalah menyambut seruan-seruan Allah taala. Sehingga semakin orang itu memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah, wali-wali Allah, maka semakin doanya besar kemungkinan dikabulkan Allah Ta'ala. Sampai Nabi katakan, ada orang yang mereka ini matfuun bil abwab. Dia kalau mendatangi pintu-pintunya manusia itu ditolak. Karena orang ini orang bejaji. Kertas betul bejaji. Gak ada yang bisa diharapkan apa-apanya. Secara zahir gak ada yang bisa diharapkan apa-apanya Hartanya gak ada harapan apa-apa gak punya status sosial yang bisa diharapkan gak punya pangkat kedudukan Intinya sudah nggak ada yang bisa diharapkan dari orang tersebut. Sehingga ditolak-tolak kalau dia mengetuk pintunya orang atau mendatangi pintunya orang. Tapi kata Nabi, "Lau aksama Allah la abarrahu." Kalau dia sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya itu. Dia adalah wali di antara wali-wali Allah. Karena keimanannya dan ketakwaannya. Terus kalian, kalau ulama, kalau ulama itu pasti dikenal karena ilmunya. Dia mengajar, dia punya murid. Ulama pasti dikenal. Tapi kalau orang yang bertakwa dan dia bukan ulama, tapi punya ketakwaan yang sangat tinggi, terkadang belas, nggak ada yang kenal dia. Ya satu dua kenal karena bertetangga atau pergaulan, tapi dia tidak tersohor, artinya tidak tersohor di kalangan manusia. Orang kenal-kenal biasa gitu aja. Contohnya adalah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairut tabi'in. Sebaik-baik tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat Nabi itu tabi'in. Sahabat tabi'in atba'ut tabi'in. Ah, Uwais Al-Qarani sebaik-baik tabi'in artinya terbaik kualitas takwanya sehingga Rasulullah SAW pesan kepada Umar bin Khattab baik Umar nanti kalau kamu ketemu dengan orang yang namanya Uwais Al-Qarani dia pun apa pernah punya penyakit sopa, lalu disembuhkan oleh Allah Ta'ala albino disembuhkan Allah lalu tinggal ini sedirham dalam rangka untuk senantiasa mengenang nikmat Allah Ta'ala maka mintalah kepada dia agar memintakan ampun untukmu kepada Allah Ta'ala ini namanya berwasilah dengan doanya orang soleh yang betul-betul soleh sehingga ketika Umar bin Khattab di zaman Khalifah Umar bin Khattab belum memegang jabatan kekhalifahan setiap ada rombongan dari Yaman ditanya-tanya dan dicari-cari ada enggak rombongan tersebut yang namanya Uwais Al-Qarani. Sampai satu saat di tengah-tengah rombongan itu ada namanya West Al-Qarani dan ternyata orang nggak gagas belas. Tidak apa gagas? Nggak menyangka sama sekali orang ini punya keutamaan yang sangat tinggi. Karena kalau dalam istilah kita namung tiang wingking bantu-bantu isah-isah ya apa yang bisa dibantu sehingga orang lebih cenderung untuk merendahkan meremehkan ah setelah ketemu dengan Umar bin Khattab andakah orang namanya Uwais iya dari suku koron, iya. Kamu dulu punya penyakit albino, iya. Tinggal tirham, iya. Maka Umar dengan sangat mengharap dia bisa berdoa kepada Allah untuk memintakan ampun bagi dirinya. Wah, setelah itu tenar Uwais. Sakben pejabat pengen ketemu Uwais. Lalu Uwais menghilang. Kemana orang tidak tahu. Uwais ketika ditawari oleh Umar, kamu sekarang habis ini mau kemana? Mau ke Kufah. Mau nggak kamu serta tuliskan untuk gubernur Kufah agar memberikan fasilitas kepada kamu? Nah, penjaringan pribun. Monggo. Uwais saya tidak di tengah tidak dikenal di tengah-tengah manusia lebih aku sukai ini namanya al-atqiya al-akhfiya. Orang-orang yang bertakwa yang tersembunyi, yang tidak dikenal. kalian ini contoh bahwa ada orang yang bertakwa yang mereka tidak dikenal oleh manusia. Tapi kalau dia berdoa, oh Allah akan kabulkan doanya itu di zaman sahabat ada sahabat saat sedang bersengketa dengan seorang wanita yang menuduh saat telah menyerobot tanahnya. Saat orang yang doanya sangat makbul. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau wanita ini dusta, supaya Allah SWT membuat dia buta dan kemudian dimatikan di tempat yang dia menuduh dia telah ya ini menyerobot tanahnya maka Allah jadikan wanita ini buta dan dia mati di sumurnya sendiri kecemplung sumur dengan kebutaannya tadi dia kemudian sampai akhirnya kecemplung sumur mati sehingga termasuk di antara sekalian hati-hati dengan doanya orang yang mazlum, apalagi yang didolimi adalah orang-orang yang mereka punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mazlum ini walaupun kafir, doanya tidak ada hijab dengan Allah taala. Sehingga Nabi wasiatkan, "Ittaqi da'watal mazlum." walau kana fajiron au kafiron takutlah anda dengan doanya orang yang terzalimi walaupun dia itu fajir atau kafir sehingga kita diajarkan agama kita jangan sampai menjadi orang yang zalim walaupun bahkan kepada orang kafir sekalipun tidak boleh kita ini zalim karena kita diajarkan untuk memiliki sikap adil ini bersikap adil walaupun kepada orang yang sangat kita benci sekalipun wala wala yajrimanakum syana'anu qaumin ala ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa jangan sampai kebencian Anda kepada satu kaum menyeret kalian untuk tidak berbuat adil berbuat adilah karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Ini yang diajarkan Allah kepada kita. Anda senantiasa berbuat adil karena ajaran ketakwaan adalah menegakkan keadilan. Sambutlah surat Allah Ta'ala Berimanlah agar kalian terbimbing Di antara secara doa Dikabulkan Allah Yaitu menjadi orang menyambut seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga doa itu asalnya terkabul tapi terkadang ada penghalang-penghalang doa. Terus Sekalian, Nabi pernah menyebutkan tentang seorang laki-laki. Dia sesungguhnya sudah memiliki faktor-faktor terkabulnya doa. Yutilu safar. Dia dalam kondisi safar yang jauh Safar itu bos sekalian termasuk diantara faktor terkabulnya doa. Sehingga menaik nembi safar jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa. Satu safar. Yang kedua as-asa akbar Rambutnya acak-acakan. Tidak sempat merawat karena keadaan bukan karena malas tapi karena keadaan sehingga semakin membuat dia semakin ada rasa membutuhkan Allah taala Nabi ketika mau mau salat istisqa doa minta hujan Nabi sengaja berpakaian berpakaian yang jelek untuk semakin betul-betul merasa hinanya di hadapan Allah dan semakin membutuhkan Allah taala Kemudian yamutu yadai ila sama dia men menengadahkan kedua tangan, menjulurkan kedua tangannya ke langit, mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah Taala mengharapkan uh, pengkabulan doa. Ini termasuk faktor dikabulkannya doa. Dia mengatakan Rabbi Rabbi Ya Rab Ya Rab merengek safarnya jauh kondisinya kondisi tubuhnya acak-acakan menengadahkan kedua tangan, mengulang-ulang permintaan menyebut Allah Ta'ala, ini semuanya faktor terkabulnya doa. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudiya bil haram, fa anna yustajabu laki. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dengan barang-barang haram. Bagaimana orang seperti ini akan dikabulkan doanya? Di antara terhalangnya terkabulnya doa itu sekalian tenggelam dalam muharramah Tenggelam dalam muharramah banyak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. lihat Ibrahim bin Adham pernah ditanya, kita ini sudah berdoa kepada Allah taala. Kok belum dikabul-kabulkan ya? Kata Ibrahim bin Adham, ada sepuluh sebab ada 10 sebab Kenapa doa kita tidak segera dikabulkan oleh Allah Ta'ala Satu ta'rifullaha Kalian itu mengenal Allah Subhanahu wa taala tapi tidak menunaikan hak-haknya Allah. Mengenal Allah tapi nggak menunaikan hak-haknya Allah taala. Dua, kalian bila kalian bilang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalian tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Tiga, takraun Al-Quran. Kalian membaca Al-Quran, tapi tidak mengamalkan isi kandungannya. Empat, Ta'kuluna ni'amallah. Kalian makan nikmat Allah, rezekinya Allah, tapi kalian tidak menunaikan syukurnya nikmat. Kelima, kalian katakan syaitan itu musuh Allah, tapi kalian kalian katakan syaitan itu musuh, tapi kalian malah mengikuti syaitan. Yang keenam, Kalian bangun tidur sibuk dengan aibnya orang dan lupa dengan aibnya sendiri. Yang ketujuh, kamu katakan kematian itu hak, kematian itu benar, tapi kamu tidak mempersiapkan hari kematian. Kedelapan, kamu katakan surga itu benar, hak, tapi kamu tidak menempuh jalan yang mengantarkan ke surga. Kesembilan, kamu mengatakan neraka itu hak, neraka itu benar, tapi kamu tapi kamu tidak lari dari sebab yang mengantarkan ke neraka. Yang kesepuluh, kalian saling menguburkan mayit tapi tidak pernah yaitu mengambil pelajaran dari pengkuburan mayit. Seakan-akan yang mati itu orang lain, dia tidak akan mengalami kematian sehingga tidak mendapatkan pelajaran dari kematian orang lain. Ulangi coba. Ada tanya. Satu. Kenal Allah yang kedua, cinta Rasul yang ketiga, baca Quran yang keempat, makan nikmat Allah yang kelima, setan musuh yang keenam, bangun tidur yang ketujuh. Iya kamu tahu mati itu hak yang kedelapan, surga hak sembilan, neraka hak sepuluh. Iya. Ini diantara kata Ibrahim bin Adam Ini termasuk penghalang doa Kita punya yang mana ini Pak? Sepuluh-sepuluhnya <laughs> Dengan kadarnya Tentu kita bismillah berusaha untuk Yaitu Mendapatkan pengkabulan doa Kemudian sekalian Beliau katakan di sini. Wa qurbullahi alladhi tadulu alaihi hadhil ayat wa qurbun khas minal abidina al muhibbina wad al mustajibina. Kedekatan Allah dalam ayat-ayat tadi, Bapak sekalian, ini adalah kedekatan yang khusus Korbun khas, kedekatan yang khusus. Ada kerja ada kedekatan yang umum, ada kedekatan khusus. Kedekatan umum tadi apa tadi, Ikhwan? Hah? Kedekatan umum apa maksudnya? Iya kedekatan rububiyah Allah Allah meliputi para hamba dalam hal ilmu, penglihatan, pendengaran sehingga tidak ada hamba yang bisa keluar dari liputan Allah Ta'ala ini kedekatan Allah Ta'ala kedekatan khas apa itu kedekatan yang khusus kedekatannya pada orang-orang yang mereka bertakwa, ahli ibadah, mencintai Allah, orang yang mereka menyambut seruan-seruan Allah Ta'ala yang kemudian mendatangkan kelembutan Allah, yang Allah, taufiknya Allah, pertolongan Allah Ini adalah kedekatan Allah kepada ya ini hamba tadi. Maka Allah perintahkan waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku pasti akan aku kabulkan. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Orang-orang yang mereka tidak mau berdoa kepada Allah dan tidak mau yaitu beribadah kepada Allah Orang yang sombong dari beribadah kepadaku, doa dikatakan ibadah. Maka untuk berdoa itu nggak boleh kita sembarang doa, tapi mesti punya tata aturan, aturan doa itu ibadah pertama harus ikhlas harus tauhid tidak boleh doa disyirikkan disekutukan tapi wajib dia berbuat tauhid dan ikhlas dalam berdoa yang kedua doa dengan tuntunan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sembarang doa yang dia buat-buat sendiri keras sendiri dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah dan beribadah kepada Allah itu termasuk orang yang sombong. Sombong. Karena dia itu kere, diminta-minta kepada Allah dan dia mutlak butuh kepada Allah tapi nggak mau minta. Ini sombong. Dan Allah nggak suka dengan orang seperti ini. Allah lebih suka pada hamba yang semakin merasa butuh kepada Allah Ta'ala Terus sekalian, adapun kalau minta kepada makhluk ini menghinakan diri. Kita diajarkan oleh Allah jangan suka minta-minta kepada makhluk seperti kita kata ketika kita membahas sifat izahnya Allah, izahnya mukmin muslim itu diantaranya ketika menghindari meminta kepada manusia. Sehingga bagaimana dia kalau dia merasa butuh minta, mintanya kepada Allah Ta'ala sehingga dia tempuh usaha mentalnya mental orang yang betul-betul kaya dia berusaha untuk mendapatkannya tanpa meminta-minta kepada makhluk karena itu akan menjatuhkan harga diri dia dia mintanya kepada Allah Ta'ala kemudian pas sekalian di antara hadis yang menyebutkan tentang kedekatan Allah Ta'ala Ketika para sahabat pernah safar bersama Nabi, tahu-tahu takbirnya keras. Maka kata Nabi, "Irba'u ala anfusikum." Kasihanilah diri-diri kalian sendiri. Innakum laisa tad'una asam wala ghaiban. Kamu itu sedang menyeru berdoa kepada zat yang tidak budek sehingga jangan keras-keras berdoa keras itu ada beberapa hal yang dituntunkan diantaranya ketika khutbah Jumat. Tapi asalnya doa sendiri-sendiri adalah dengan lirih meminta kepada Allah kebutuhannya sehingga jangan yaitu dikeras-keraskan. Kita ini sukanya itu kur bareng terus sampai yang memimpin itu dungone apa pokoknya amin amin robbana dzalamna anfusana amin akhirnya kadang-kadang nggak tahu yang diminta apa kebutuhan kita sendiri-sendiri masing-masing sehingga ketika kita berdoa hendaknya kita lebih banyak mengungkapkan apa menjadi kebutuhan kita kemudian mas kalian Ketika Allah menawarkan doa, kita diperintahkan Allah jangan merasa, jangan sungkan-sungkan minta kepada Allah dan jangan merasa memberatkan Allah Ta'ala. Allah itu tidak akan berkurang kekayaannya diminta apapun. Raina kakean. Itu kalau mintanya kepada makhluk yang miskin. Tapi kalau kepada Allah Ta'ala itu gak ada istilah Allah terberatkan dengan memberikan kepada makhluk. Allah katakan, Ya ibadi, Lau anna awalakum, wa akhirakum, wa insakum, wa jinnakum, ala fi sa'idin wahidin, fasa'aluh. Wahai hambaku, Seandainya kalian eh, manusia dan jin itu dari awal sampai akhir berdiri di satu lembah, fasaluni lalu kalian semuanya minta kepadaku triliunan manusia minta kepada Allah taala Fakta itu Fa'taitu kulla mas'alatin setiap permintaannya semuanya dikabulkan Allah taala mana kosong mimma indi illa kama yang usul mikhyat udah hilal bahar tidak akan mengurangi kekayaan Allah kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dicelupkan ke lautan lalu diangkat gak ada artinya sehingga jangan sampai seorang dia merasa memberatkan Allah ketika dia minta-minta. Kalau minta juga jangan pakai ya ini kalimat-kalimat ragu. Ya Allah, saya minta ini kalau engkau mau. Seakan-akan ya ini Allah terasa kesulitan berat untuk menunaikan hajat dia. Makanya dia betul-betul mantapkan permintaannya kepada Allah dengan penuh keyakinan dan Allah malu kalau ada hamba yang berdoa dengan tidak dikabulkan Allah hanya nyun ngapunten Mas kalian. Nabi menerangkan pengkabulan doa itu tiga hal imma antu ajalalah dia disegerakan cash dia tidak dia dapatkan tentunya dengan cara Allah taala di dunia Allah segerakan apa yang dia minta dapat yang kedua imma yudakhiraha menjadi simpanan bagi dia kelak di akhirat dan ini adalah penghormatan Allah pula karena apa yang di sisi kita akan lenyap yang disimpan di hadapan Allah si Allah akan kekal minta dikasih langsung dapat 5 triliun kaget mati sudah 5 triliun dikasih Allah cash kemudian mati nggak menikmatinya lenyap tapi kalau simpanan di akhirat akan kekal. Yang ketiga, ayusrifanu asuk mislaha atau dipalingkan dari keburukan yang semisal atau bahkan lebih baik Allah berikan. Ini yang sering tidak kita sadari. Saya sudah berdoa kepada Allah selama sekali nggak dikabul-kabulkan. Padahal dia dikasih sehat, anaknya sehat, keluarganya sehat, nggak ada musibah yang kalau diuangkan nggak bisa dinilai. Nah, penjaringan porun diparingi limang triliun ini ngatum ini ngapunten kopla beten purun sehat akalnya waras akalnya itu mahal sehat badannya juga mahal. Terus sekalian, ini yang kita sampaikan waktu kita habis. Intinya bahwa Allah Al-Qarib Al-Mujib Jangan kita segan-segan berdoa kepada Allah Dan bahkan doa merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala Tapi dengan ketentuan Dan carilah sebab-sebab terkabulnya doa Demikian terima kasih jazakumullah khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.